Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam pembacaan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Eh, al-kalam taksimul kalam min haitsu al-isti'mal. Pembagian al-kalam dari sisi penggunaannya. Nah, pertemuan yang telah berlalu itu telah kita bahas uh, pembagian yang pertama atau bagian yang pertama yakni al-haqiqah. Nah, dan hakikah terbagi menjadi tiga ada al-haqiqatul lughawiyah, yang kedua al-haqiqatu asy-syar'iyyah dan yang ketiga al-haqiqatul 'urfiyyah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Yang kedua, pembagian kalam dari sisi penggunaannya adalah al-majaz. Nah, ya, apa itu majaz? Majaz itu kata beliau huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan fi ma fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Mithlu. Contoh kata asadun. Nah, asadun artinya singa. Tapi digunakan lirrajulis syuja untuk seorang pria yang pemberani. Ya. Masya Allah Ta'ala. Maka, jadi kaulina kata beliau, keluar dari ucapan kami, al-musta'mal, ya, al-lafzul musta'mal, keluar darinya al-lafzul muhmal. Kata yang muhmal, kata yang tidak ter, ter, teranggap, tidak terpakai. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya, apa yang dimaksud dengan uh, al-muhmal. Fala yusamma hakikatan wala majazan. Tidak disebut sebagai hakikoh, tidak pula disebut sebagai majaz. Seperti kata uh, daizun. Daiz ya, dari kata zaidun diterbalikkan menjadi daiz. Orang Arab nggak mengenal kata daiz. Jadi muhmal tidak digunakan. Nah, jadi bukan di situ pembahasannya. Pembahasannya pada kata yang musta'mal yang digunakan. Nah, wa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami fi ghairi ma wudi'a Lafaz itu digunakan pada selain asal peletakannya. Keluar darinya adalah al-haqiqah. Ya, kalau al-haqiqah digunakan pada asal peletakannya dan hakikat terbagi menjadi tiga ada hakikat al-lughawiyah al hakikah tu syariyyah dan al tu al-'urfiyah nah jadi sekarang pembahasannya lawan dari al-haqiqah yaitu al-majaz wala yajuzu hamlul lafzi ala majaz ala majazihi illa bidalil illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah. Nah, wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarinah. Kata beliau, tidak boleh me membawa lafat ya satu lafat kepada makna majaz ya. Kalau majaz ini mungkin kita bisa terjemahkan eh, apa namanya? Eh, kata kiasan. Ya, kata kiasan Baik. Majaz itu kata beliau tidak uh, satu lafaz itu tidak boleh kita bawa kepada makna majaz kecuali ada dalil yang sahih yang melarang dari uh, penggunaan hakikatnya. Ya. Ini maksud yang hakiki. Karena sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya hukum asal penggunaan lafaz itu adalah apa? Hakikat kepada makna al-haqiqah. Nah, nah nanti dilihat nanti hakikah lugawiyahkah atau hakikah syar'iyyahkah atau hakikah al-urfiyah. Hukum asalnya hukum asal penggunaan lafaz itu kepada makna uh, eh, hakikinya. Nah. Masya Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kita bawa lafaz itu kepada makna majaz kecuali ada dalil sahih yang memalingkan, yang menghalangi untuk kita pahami secara makna hakiki. Nah, ah, dalil sahih yang seperti inilah yang disebut dalam istilah ilmu bay, ilmu bayan ya dengan istilah al-qarinah indikasi ya wa yushtaratu li sihhati istimalil lafzi fi majazihi wujudu wuju nah wa yushtaratu li sihhati istimalil lafzi fi majazihi wujud irtibati wujud irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi dan dipersyaratkan ya bolehnya Eh, disyaratkan benarnya penggunaan lafat pada majaznya adanya eh, apa namanya irtibatin bainal ma'nal hakiki ada keterikatan ya kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara majazi nah masya Allah taala liyasihhat ta'biru bihi anhu agar benar pengungkapannya dengan hal tersebut wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil alaqah yaitu itulah yang disebut dengan ilmu bayan dalam ilmu bayan ya sebagai al alaqah atau hubungan penyesuaian ya Masya Allah taala baik jadi asalnya penggunaan lafaz dalam bahasa Arab itu ya kita bawa kepada makna hakikinya kepada makna hakiki ya digunakan kepada makna majaz kalau ada dua syarat. Terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ada korina. Ya, ada korina. Syarat yang kedua ada alaqah. Keter, keterikatan atau keterkaitan antara makna hakiki dan makna majazi. Ya. Masya Allah Ta'ala. Wal alaqah dan keterikatan itu, alaqah itu, ya, imma antakunal Antakuna al musyabahata ya imma antakuna al musyahabata au ghairaha nah طيب والعلاقه اما ان تكون المشاح اما ان تكون المشا إن اما ان تكون المشا المشابهه au ghairuha alaqah itu bisa jadi dia musyabahah ya bentuknya uh, musyabahah dan bisa jadi selainnya Nah, bisa jadi selainnya. Musyabah ini e, eh, bentuknya penyerupaan. Bentuknya penyerupaan. Baik. Kalau bentuknya penyerupaan kata beliau rahimah rahimahullah taala fa musyabahatu al musyabahatu ya, atau fa in nah fa in kan al musyabah al musyabahata summiyat tajawuz isti'aratan atau isti'aratun. Jadi fa in kanatil fa in kanatil fa in kanatil alaqatu al musyabahata begitu. Atau nah, atau musya, musyabahatan atau al musyabahata bisa dibaca fa in kanatil musyabahatu summiya tajawuzu isti'aratan atau isti'aratun. Kalau alaqahnya itu musyabahah bentuknya penyerupaan ya, serupa maka ya penggunaan lafaz tersebut ya penggunaan majaz tersebut disebut sebagai isti'arah disebut sebagai sebagai isti'arah. Nah. Iya. Baik. Contohnya kata beliau, kat tajawuzi bilawzi asad. Seperti penggunaan majaz. Contohnya penggunaan majaz pada kata atau pada lafad asad. ini singa. Anir rajuli syuja digunakan ya untuk laki-laki yang pemberani untuk laki-laki yang pemberani nah wa in kanat nah baik, Wa in kanat ghairal musya ghairal musyabahati summiyat tajawuzu majazan mursalan in kana tajawuzu fil kalimat wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnad. Nah, kata beliau dan jika uh, alaqahnya bukan musyabahah ya, bukan musyabahah bukan penyerupaan ya maka penggunaan majaz tersebut dinamakan sebagai majaz mursal jika majaznya dalam dalam sebuah kata dalam penggunaan kata dan dinamakan sebagai majaz akli, majaz dan aklian, majaz akli jika majaznya dalam bentuk penyandaran. Nah, maksudnya bagaimana? Beliau jelaskan. Misal dzalika, contohnya fil majazil mursal, dalam majaz mursal. Antakula engkau katakan begini. Ra'ainal matarah. Kami memelihara hujan. Kami memelihara hujan. Maka fakalimatul mator kata beliau, maka kata mator, kata hujan itu majaz. Itu majaz anish anil usyub majas dari kata al usyub rumput. Ya penggunaan majas di sini kami memelihara hujan. Sebenarnya bukan pelihara hujan. Yang dimaksud adalah memelihara apa? Memelihara rumput. Ya, memelihara rumput. Maka majasnya dari sisi kalimatnya, dari sisi kalimatnya. Ini tentang penggunaan majaz mursal, majaz mursal. Wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Contoh hal tersebut dalam penggunaan majaz akli, majaz secara, secara akal. Ya. Antakul ya. Ini juga uh, biasa disebut sebagai uh, al-majazu fil isnad. Majaz penggunaan majaz pada hal penyandaran. Ya. Perhatikan contohnya dalam majaz akli ini atau majaz dalam penyandaran antakul contohnya engkau mengatakan ambatal mataru al-ushubah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Fa kalimatu fal kalimatu kulluha yuradu biha hakikatu maknaha. Maka semua kalimat ini yang dimaksud dengannya adalah hakikat maknanya. Lakin isnadul imbati ilal matari majazun. Akan tetapi penyandaran ya tumbuhnya rumput-rumput itu kepada hujan, yakni hujan itu, uh, rumput itu tumbuh ya disebabkan oleh hujan ini majaz kata beliau. Kenapa? Li'annal mumbita haqiqatan karena yang menumbuhkan secara hakiki huwa Allah taala, dialah Allah Subhanahu wa taala. Fattajawuzu fil isnad, maka majaznya dalam penyandarannya. Nah, Masya Allah taala. Ya. Baik. Sampai di sini paham ya? Jadi asal penggunaan majaz itu eh, asal penggunaan kata dalam bahasa Arab itu dibawa kepada makna hakikatnya, dibawa kepada makna hakikatnya. Nah, kemudian eh, boleh digunakan kepada makna majaz kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama ada korinah yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Ini yang disebut dengan istilah dalil yang sahih, yang memalingkan dari uh, makna hakiki kepada makna majaz. Yang kedua, ada alaqah. Alaqah itu keterikatan, keterkaitan atau keterikatan antara makna hakiki dan makna majazi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Nah, nanti dari dua syarat ini al-alaqah, kalau alaqahnya musyabahah, ya, bentuknya penyerupaan, ya, bentuknya penyerupaan, maka majas itu disebut sebagai isti'arah, disebut sebagai isti'arah. Nah, peminjaman kata. Seperti kata uh, Asad ya. Asad umpamanya saya katakan itu asadan. Ada laki-laki, seorang pria yang gagah perkasa atau pemberani, saya katakan itu asadan, aku melihat singa. Nah, ini ada bentuk eh, peminjaman kata ya, karena ada bentuk musyabah penyerupaan karena singa itu pemberani si pria ini juga berani, maka saya katakan saya melihat singa. Nah, maka dalam hal yang seperti ini, ya, majaz yang seperti ini disebut sebagai isti'arah. Ya, disebut sebagai isti'arah. Nah, ini kalau alaqahnya musyabahah. Tapi kalau alaqahnya gairul, gairul musyabahah, ya, kalau alakoh, alakohnya gairul musyabahah, ya, maka disebut sebagai majaz mursal atau disebut juga dengan majaz akli ya disebut sebagai majaz mursal atau disebut sebagai majaz akli. Nah, masya Allah taala. Majaz mursal, yakni mursal uh, majaz penggunaan majaz pada dari sisi kalimatnya. Seperti kalau kita katakan aku uh, kita kami memelihara hujan. Ya, maksudnya kami memelihara al-ushbu atau al-ushub uh, rumput. Ya, maka digunakanlah kata al-matar ganti dari kata al-usyub. Nah, atau juga bisa kita katakan sebagai majaz akli. Kalau ini tadi ya, kembali tadi kalau alakohnya ghairu, ghairul musyabah. Jadi bisa dua, bisa bisa majaz uh, majaz majaz mursal bisa jadi majaz majaz akli. Nah, baik. Contoh majaz azli, uh, majaz akli kata beliau rahimahullah taala, kita katakan ambatal mataru al-usyubah uh, hujan menumbuhkan rumput. Hujan menumbuhkan rumput. Ya, maka ini disebut sebagai majaz akli atau juga dengan nama lain sebagai majaz uh, al-majazul isnad atau al majazul fil isnad. Nah, penggunaan majaz dalam bentuk penyandarannya atau dengan kata yang lebih uh, dikenalnya sebagai al-majazul akli, majaz akli. Ya, karena secara akal kita pahami, bukan bukan hujan yang tumbuhkan rumput, tapi yang menumbuhkan rumput siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka penggunaan kata mator di sini ya adalah majaz karena hakikatnya yang menumbuhkan rumput itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita beliau ya tadi alaqah alaqah ada yang musyabahah, ada yang ghair musyabahah. Ya. Kalau musyabahah disebutkan e, isti'arah, kalau ghair musyabahah bisa bisa jadi majaz mursal, bisa jadi majaz majaz akli. Nah, Ah, di majaz mursal ini kata beliau ada wa, min, majazil mursal di antara di antara majaz mursal itu adalah at-tajawwuzu biziyadati wa tajawwuzu bil hadf bil hadfi. Nah, nah, di antara majaz mursal ini <coughs> ya adalah at-tajawwuz majaz dalam hal penambahan wa tajawwuzu bil hadfi dan majaz dalam hal penghapusan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi penggunaan majaz ini, eh, eh, penggunaan majaz mursal ada bentuknya penambahan kata, ya, ada bentuknya pengurangan kata. Nah, kemudian beliau sebutkan contohnya. Wa mathalu lil majazi Para ulama mencontohkan majaz dengan aziyadah. Majaz dengan penambahan kata. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ash-Shura ayat 11. Laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un. Nah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqalu maka mereka katakan, "Innal kafah zaidatun." Kaf di situ laisa kah. Kah. Kata ka di situ kami kamitslihi kaf di situ kata mereka para ulama mengatakan itu zaidah tambahan. Nah, itu tambahan. Masya Allah taala. ta'kidi nafyil matali uh, eh, atau litakidi nafyul mithli anillahi ta'ala untuk menguatkan makna ya untuk menguatkan untuk menguatkan penguatan makna tentang peniadaan permisalan terhadap Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Ya, nah, di sini uh, mereka sebutkan zaidah, perhatikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Zaidah di situ maksudnya zaidatun min jihatil i'rabi wan nahwi. Ya, bukan zaidatun min jihatil makna, bukan. Ya. Dari sisi i'rab dan nahwu maka disebut sebagai zaidah, bukan dari sisi maknanya. Nah, maka dari sisi i'rab dan nahwu itu ada penguatan makna menambahkan makna penguatan makna bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Baik. Faqalu Innal kafa zaidatun li ta'kidin al mithli anillahi anillahi ta'ala. Wa mithalul majazi bil hadfi. Berikutnya, contoh yang kedua. Contoh majaz dalam bentuk penggunaan majaz dalam bentuk penghapusan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 82. Surat Yusuf ayat 82. Allah berfirman, "Was'alil qaryata." Was'alil qaryata. Tanyalah kepada qaryah, kampung kampung nggak boleh nggak bisa ditanya kampung kan nggak punya nggak punya akal kan begitu ai maksudnya kata beliau ai al ahlal korea jadi ada kata ahlun di situ yang di, dihapus bertanyalah kepada penduduk penduduk kampung fat ahlun majazan maka ahlun di situ dihapus sebagai bentuk majaz ya masya Allah taala Nah. Sama juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 93. Coba dicek ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa usyribat fi qulubihimul ijlah." Ya, dan dituangkan ke dalam hati mereka ya al-ijlah. Apa itu al-ijl? Sapi. Apakah sapi dituangkan dalam hati mereka? Enggak. Tapi yang dimaksud apa? dituangkan dalam hati mereka hubbal ijla, kecintaan terhadap terhadap sapi. Nah, taib. Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, Walil majazi anwa'un kathiratun. Dan pembahasan tentang majaz ini bermacam-macam, banyak jenis-jenisnya, banyak. Madhkuratun fi ilmi, fi ilmi bayan. Disebutkan dalam ilmu bayan. Nah, Ilmu bayan bagian dari uh, pembahasan ilmu bahasa Arab. Ya. Eh, ilmu ilmu nahu dan sorof. Nanti ada lagi ilmu balago, ilmu bayan dan seterusnya. Nah, masya Allah taala. Ya. ini banyak banyak cabang ilmu yang perlu kita pelajari. Ya, masya Allah taala. Ada sebagian orang baru ya belum belajar bahasa Arab saja sudah songong dia. Ya, apalagi kalau dia sudah belajar bahasa Arab. Nah, ada sebagian orang nggak belajar bahasa Arab, songong sombongnya minta ampun, masya Allah. Nah, padahal masih banyak yang perlu dia pelajari. Dia belum belajar bahasa Arab, belum belum eh, belajar fikih, belum belajar usul fikih dan seterusnya. Nah, maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini ya mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Maka ilmu yang luas ini akan didapatkan oleh seorang hamba yang tawadhu, yang merendahkan diri ketika dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan atau meraih meraih ilmu tersebut. Nah, kemudian kita beliau ya, wa innama dzukira tarfun al haqiqati wal majazi fi usul fiqh. Hanya saja ini disebutkan sedikit ini disebutkan ya berupa hakikat dan majaz dalam pembahasan ilmu usul fiqh. Kenapa? Lianna dalalatul alfadhi imma haqiqatan wa imma haqiqatun wa imma majazun. Karena dalalatul alfadh penunjukan lafat dalam bahasa Arab bisa bermakna hakikat dan bisa uh, bermakna majaz. <coughs> Fahtija ila ma'rifati kullin huma wa hukmihi. Maka dibutuhkan untuk mengetahui masing-masing di antara keduanya, yakni antara hakikat dan majaz, ya. Harus diketahui keduanya dan diketahui hukumnya. Wallahu wallahu a'lam. Tambihun kata beliau, tambih. Peringatan Taqsimul kalami ila ila haqiqatin wa majazin huwal mashhuru inda aktsaril mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi. Nah, pembagian kalam itu kepada hakikat dan majaz ini masyhur ya masyhur di kalangan kebanyakan mutaakhirin para ulama belakangan. Nah, baik dalam Quran atau selain Quran. Ya, baik penggunaan majaz itu dalam Al-Quran atau selain Al-Quran. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian uh, ahli ilmu mengatakan la majaza fil Qur'an, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ya. Wa qala akharuna Sebagian ulama mengatakan la majaza fil Qur'ani wala fi ghairihi. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan tidak pula selain Al-Qur'an. Wa bihi qala Abu Ishaq al isfirayni wa min al-mutaakhirina Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Waqad bayyana uh, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh uh, Abu Ishaq Al-Isfirayini. Abu Ishaq Al-Isfirayini, fakihus Syafi'i, seorang musuli. Nah, ulama Syafi'i. Masya Allah taala. Beliau wafat di uh, Naisabur. Wafatnya di Naisabur. Masya Allah Ta'ala. Baik. Uh, boleh dilihat uh, tentang biografi beliau dalam eh, Sirah Alamin Nubala atau di dalam Tobakat Asyafi'iyah Nah, juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Dan juga di, dari kalangan mutaakhirin yang menguatkan pendapat ini, yakni tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an. Ya. Di antara yang menguatkannya adalah uh, uh, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah taala sahib Adwal Bayan. Nah. Faqih, seorang faqih dalam madhab Maliki, seorang mufassir juga, dia juga seorang usuli. Nah. masyaAllah taala. Dan beliau wafatnya di di kota Mekkah rahimahullah taala. Ada di antara uh, apa namanya kitab-kitab beliau yang fenomenal adalah Adwaul Bayan fi tafsir fi tafsir Quran. Kitab Adwaul Bayan. Demikian pula kitab Adabul Bahthi wal Munadhar. Ini juga kitab yang sangat uh, bagus untuk dibaca. Nah, juga beliau sebutkan uh, beliau menulis kitab Man'u Jawazil Majaz fil fil fil fil, fil Munazzali lit Ta'abbudi wal Ijaz. Nah, sebuah kitab khusus beliau karang, beliau tulis ya, untuk menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran dan selain Al-Quran. Nah, Masya Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala. Iya. Demikian pula, kata beliau, وَقَدَ بَيَّنَ Islami الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَةَ وَتِلْمِذُهُ Ibnu Qayyim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan uh, muridnya Al-Imam Ibn qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya pembagian uh, kalam menjadi hakikat dan majaz itu adalah istilahun hadithun adalah pembagian atau istilah yang hadis yang diadakan baru baru ada ba'dan qidail quruni salatati al mufaddalah setelah berlalunya tiga generasi utama dari umat ini nah wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsiratin tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa huwa shawab nah dan beliau menguatkan dengan dalil-dalil yang sangat kuat dan banyak yang menjelaskan bagi mereka-mereka yang meneliti dalam permasalahan ini, inilah pendapat yang kuat. Artinya apa? Maksud Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala <coughs> ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan banyak dalil-dalil yang sangat kuat ya yang menunjukkan bahwasanya ya pembagian hakikat dan majaz ini adalah pembagian yang sifatnya uh, baru ada belakangan setelah uh, tiga generasi utama. Makanya mereka menguatkan tidak ada majas dalam Al-Quran dan juga dalam selain Al-Quran. Nah, Tapi kalau kita lihat, ya, ikhwani wa akhwati rahimah, ini kesimpulan Syekh Muhammad bin Shalih al zaimin rahimahullah taala. Nah, dan dalam pembahasan ini ya disebutkan juga oleh imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Rawdatun Nazir. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin sudah pernah belajar kitab Rawdatun Nazir, maka mereka akan melihat ya uh, pembahasan ini panjang diperbincangkan oleh para ulama. Nah, panjang diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya <coughs> khilaf di kalangan para uh, eh, ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ahlus sunnah ya. Ahlul bid'ah nggak masuk dalamnya. Nah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan dan dan semisal dengan mereka. Nah, pembahasannya kata mereka khilaf para ulama dalam pembahasan ini, ulama ahlus sunnah maksudnya, Apakah ada apakah ada dalam kalam itu apakah ada pembagian uh, hakikat dan majas al hakikah wal majas atau tidak? Sebagian ulama mereka menetapkan ada. Ya. Sebagian mereka ya menetapkan tidak ada. Ya, yang menetapkan tidak ada. Uh, sebagian mereka menetapkan ada majas ya, ada majas dalam Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an kecuali dalam pembahasan al-asma wa sifat pembahasan al-asma was sifat. Ya. Ini dalam rangka mencegah atau menutup celah ahlul bid'ah untuk eh, <coughs> apa namanya? memasuki bab tersebut ya untuk mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah taala. Ya. Sebagian mereka melihat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya, pembahasan tentang hakikat eh, hakikat dan majaz ini ya para ulama yang menetapkan adanya adanya majaz adanya majaz itu kata mereka kalau ditinjau dari sisi lafat mufradnya ya kalau ditinjau dari sisi lafat mufradnya sebagian ulama yang mengatakan nggak ada majaz semua hakikat itu kata mereka ditinjau dari sisi jumal jumlah ya, jumlah mufidah, bukan dari sisi lafadznya. Karena penggunaan dalam bahasa Arab kalau digunakan dalam sehari-hari atau prakteknya, ya baik dalam kitab atau penggunaan sehari-hari, ya yang di, yang dijadikan patokan itu bukan lafadz mufradnya, tapi yang dijadikan patokan apa? Jumlah mufidahnya, jumlahnya. Nah, iya. Maka kalau ditinjau dari sisi jumlahnya, kata para ulama yang menafikan majaz, baik dalam Al-Quran atau selain Al-Quran, Ya, mereka mengatakan kalau ditinjau dari sisi penggunaannya, dari sisi jumlahnya, jumlahnya, ya, jumlah eh, apa namanya eh, susunan katanya, maka semua kalam itu adalah hakikat, nggak ada majaz. Contohnya tadi asadan, ya, singa. Kita katakan roai itu asadan yahtub. Aku melihat singa sedang berkhutbah. singa sedang berkhutbah. Kata mereka, ini majaz atau hakikat? Para ulama yang menetapkan adanya majas mereka katakan ya ini ini majas. Ya, karena yang dilihat itu bukan singa, tapi laki-laki seorang pria. Nah, para ulama yang mengatakan enggak, enggak ada majas dalam Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Kata mereka, kalau engkau katakan raaitu rajul uh, eh, raaitu asadan yakhthub ya. Itu sebenarnya penggunaan hakikat. Penggunaan lafaz pada hakikatnya. Kenapa? Karena ada indikasi, ada korinah Korinahnya apa? Korinahnya yakhthub Aku melihat singa sedang berkhutbah. Secara akal Gak ada singa itu gak bisa berkhutbah karena singa gak bisa berbicara. Maka yang dimaksud di sini singa adalah apa? Seorang pria. Maka penggunaan kata ra'aitu asadan yakhtub secara jumlahnya secara keseluruhan itu adalah e, kalam e, dibawa kepada makna hakiki ya kepada hakikatnya bukan kepada majaznya. Nah, ada apa namanya panjang pembahasan yang sebagian mereka menyebutkan e, khilaf dalam masalah ini khilafnya lafzi. Ya, khilaf lafzi, hanya dalam dalam uh, eh, lafaz pengguna istilah saja. Nah, hanya dalam uh, eh, penggunaan istilah saja. Nah, sebagian mereka mengatakan enggak, ini khilafnya hakiki. Nah, ala kulli hal wallahu taala alam. Ya, ada uh, beberapa poin di sini karena waktu ya. Kita insyaallah konsisten pengajian ini atau Uh, pelajaran ini hanya sampai 30 sampai 30 menit ya. Biar tidak terlalu panjang ya, biar gampang di dicerna oleh sebagian teman-teman yang memang belum pernah eh, mencicipi atau mempelajari ilmu usul fikih. Nah, insya Allah eh, di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan eh, ringkasan poin-poin pembahasan dalam masalah majaz. Apakah ada apakah ada majaz dalam Al-Qur'an atau tidak? Insya Allah akan kita bahas besok. Ya, ini pembahasan yang apa namanya? membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, bahkan kami sempat dahulu ketika belajar di Universitas Islam Madinah dalam pembahasan uh, dalam materi kuliah usul fikih ya karena di sana materi kuliahnya pakai Rawdatun Nazir. Nah, Rawdatun Nazir karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, jadi uh, dalam kelas itu ketika masuk pembahasan ini ada sebagian teman-teman yang sebenarnya dia sudah pernah kuliah di e, sekolahnya di negerinya, teman saya dari Irak waktu itu. Ini pengalaman saja biar teman-teman Eh, bisa memahami bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan ilmiah yang memang dibahas oleh oleh para ulama. Nah, jadi ada seorang teman, ya, teman ini sebenarnya dia sudah sudah sudah sudah sudah kuliah S1 di negerinya, tapi dia diterima di Jamiah Islamiyah, maka dia lanjut berangkat ke Jamiah Islamiyah dan rencananya ya mau lanj langsung lanjut masuk ke uh, eh, S2-nya. Nah, ambil S2. Tapi dia masuk gabung dengan kita belajar. Nah, kebetulan dalam pembahasan majas. Ya, maka terjadi uh, diskusi yang sangat panjang antara dosen dan uh, si teman ini. Nah, subhanallah. Ya. Tapi bukan bukan debat bukan debat kusir ya. ya ini diskusinya masya Allah ilmiah. Setelah dijelaskan oleh dosen, nah dibantah lagi oleh si tolib. Nah, tolib ini jelaskan lagi, dibantah lagi oleh dosen dan seterusnya. Ya, bahkan pernah satu ketika sampai habis waktu. Ya, eh, satu hissoh itu, satu materi itu kurang lebih 45 menit. Ya. Itu 40 menit habis didiskusikan tentang masalah apa? menetap apakah ada majas dalam Al-Quran atau tidak. Nah, ini apa namanya eh, sekedar pengalaman saja eh, supaya bisa menambahkan semangat kita semua dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu luas. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya kita menuangkan menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki untuk menuntut ilmu, maka kita tidak dapatkan kecuali sebagiannya saja. <coughs> nah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang memang tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Fa insyaallah besok malam ya, kalau tidak ada halangan kita akan lanjutkan poin-poin pembahasan uh, dalam pembahasan apakah dalam Al-Quran ada majaz atau tidak. Akan kita simpulkan dalam beberapa poin insyaAllah ta'ala uh, di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin yang lainnya supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.